Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebuah kaidah. Kaidah ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan kaidah yang sangat agung yakni sebagaimana disebutkan oleh akhuna Ihsan hafizahullah taala kita akan membahas kaidah la dharara wala dirar la dharara wala dirar uh, artinya tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan ini arti kaidah la dharara wala dirar tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan asal dari kaidah ini kemudian maknanya kemudian dalil-dalilnya dan penerapannya, insyaallah taala kita akan bahas. Asal dari kaidah ini dari mana kaidah ini terambil? Kaidah ini terambil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sabda Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam <clears throat> di mana penulis di halaman 84 eh, beliau berkata hadis ini diriwayatkan oleh eh, Al-Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Aimatul Hadis yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan hadis ini dari jalur beberapa sahabat di antaranya adalah uh, Ubadah ibn as samit kemudian Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Sa'labah bin Abi, Ma, bin eh, Abi Malik dan Abu Lubabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda la darara wa la dirar. Artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Jadi hadis ini dijadikan sebagai salah satu kaidah di antara kaidah fikhiyah dan hadis ini sangatlah agung. E, sebagian ulama sebagian ulama menyebut dengan kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Ya. Artinya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Tetapi penulis ya, dan banyak ulama ya, mengatakan bahwa kaidah yang terambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lafaznya ini lebih diutamakan daripada perkataan uh, ulama. Di sini disebutkan tiga alasan. Yang pertama bahwa lafaz la darara wa la dirar ini lebih didahulukan dari kata ad-dararu yuzal karena ini merupakan nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih diutamakan dari perkataan uh, yang lainnya. Kemudian dari sisi cakupan, ya alasan yang kedua bahwa cakupan dari apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam la darara wa la dirar ini cakupannya sangat luas cakupannya sangat luas mencakup kemudaratan yang dimulai dari permulaan atau dari balasan ya nggak boleh kita uh, melakukan kemudaratan memulai melakukan hal yang memudaratkan atau membalas ya dengan memudaratkan sesuatu ini pun tidak boleh. Dan dari sisi qabla wa al-wuqu. Qabla al-wuqu wa ba'dahu. Ya. Kita harus mencegah kemudaratan, baik itu kemudaratan eh, yang akan datang atau akan terjadi, ya, atau yang sudah terjadi. Adapun lafadz ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu dihilangkan, ini maknanya uh, lebih sempit. Lebih sempit. Artinya apa? Artinya, sebagian ulama bilang, maknanya adalah kemudaratan yang harus dihilangkan setelah terjadinya. Setelah terjadinya. Ya. Jadi, perkataan la wa wala dirar ini yang diambil dan ini yang lebih kuat. Ya. Dan alasan yang ketiga, kekuatan dalil kaidah fikih yang terambil langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud dari nas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh di atas kekuatan sebuah kaidah fikih yang diambil eh, eh, fikih yang kekuatannya eh, diambil dari istimbat dari perkataan eh, ulama ya. Tapi ini asal dari kaidah la dororo wala diror la dororo wala dirar. Artinya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahagiakan, eh, yang membahayakan. Adapun makna dari kaidah ini, ya, ulama banyak berbicara tentang makna dari kaidah ini dari sisi lafaz-lafaznya ya, secara umum dan dalam kesempatan yang mulia ini saya tidak akan membahas eh, perkataan-perkataan uh, ulama tentang makna dari lafad-lafad yang ada. Tetapi <clears throat> di dalam halaman yang ke-87 saya ambil kesimpulannya bahwa penulis berkata, hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ya. Semua bentuk yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh dikerjakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan bentuk penafian. La dorora wa la dirar. Ya. Tidak ada kemudaratan, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan. Ya. Jadi mencakup semua bentuk hal yang membahayakan. Baik sebelum terjadi atau setelah eh, terjadi. Ini makna dari kaidah yang besar ini. <clears throat> Dan perlu kita ingat ya bahwa semua keterangan dari para ulama tentang bahaya ini itu tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut. Ya. Namun kalau ada sebab yang membenarkan ya, secara syariat, ya, walaupun memudaratkan, maka dilakukan. Tapi ada pembenaran dari sisi syariat. Kalau tidak ada pembenaran dari sisi syariat, maka tidak boleh dilakukan. Contoh misalkan, memotong tangan orang. Nggak boleh. Karena mudarat. Ya. Tetapi ketika ya, sedang menegakkan hukum motong tangan bagi orang yang mencuri, maka ada ada ada kemaslahatannya ya, dan di, dibolehkan dari syariat ya begitu juga hukum rajam ya, bagi pezina muhsan laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perbuatan zina dalam hukum Islam dia apa dirajam ya itu sampai meninggal ya menghilangkan nyawa tentunya di sini dan mudarat tetapi dari sisi lain ada eh, sisi dari sisi syariat dibolehkan karena ada apa namanya ada e, ketentuannya kemudian dari sisi lain ada maslahatnya mudarat yang timbul itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan dihasilkan dari menegakkan hukum had yang tadi disebutkan. <clears throat> Baik. e, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, dalil-dalil dari kaidah la darara wa la dirar ini sangat banyak ya. Di antaranya penulis mengambil ayat yang ke-12 surat An-Nisa tentang wasiat, tentang wasiat yang membahayakan ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Ya. Jadi mudarat dilarang dalam Islam. Ya, mudarat itu dilarang dalam Islam. Kemudian eh, juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiku alaihin artinya tempatkanlah mereka yakni istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Subhanallah. Ini ajaran Islam yang sangat tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat kerusakan, kemudaratan. Allah katakan wala tudarruhun. Artinya janganlah kamu menyusahkan mereka. Enggak boleh seorang laki-laki, seorang suami menyusahkan istrinya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis riwayat Muslim Ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته أو وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي ويهم hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku Kemudian Allah katakan waj'altuhu bainakum muharrama dan kami jadikan di antara kalian hal tersebut haram. Yani apa? Kezaliman itu haram. Kezaliman haram Allah katakan waj'altuhu bainakum muharrama. Kami jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fala tadzalamu." Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Enggak boleh menzalimi orang lain. menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kemudaratan tidak menyukai kerusakan, tidak menyukai sesuatu yang membahayakan. Ini ajaran Islam yang sangat-sangat tinggi, ya, yang bisa kita ambil insyaallah taala dari kaidah yang kita bahas di hari ini. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam tentang dilarangnya melakukan perbuatan yang mudarat <clears throat> yang membahayakan. Nah, e, kemudian penulis memberikan e, ka, e, penerapan kaidah, yakni memberikan contoh-contoh dari penerapan kaidah yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Ada beberapa contoh, ya. Beliau sebelumnya berkata bahwa tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah karena banyak sekali. Karena banyak sekali. Namun eh, penulis memberikan isyarat sebagian saja ya. Di antara contoh-contoh adalah di halaman 92. Yang pertama, barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut ya karena itu akan memperluas kemudaratan tanpa ada faedah yang berarti namun cukup dengan meminta ganti rugi nah ini subhanallah contoh yang sangat bagus sekali ya contoh yang sangat baik sekali yang harus dipahami oleh kita semua ya dan ini ajaran Islam ajaran Islam jadi barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain ya dia nggak boleh merusak barang orang lain baik barang orang yang rusaknya atau barang orang lain ya sebagai contoh misalkan eh, si A si A punya misalkan kendaraan ya kendaraan kemudian kendaraannya dilempar ya sama seseorang pecah kacanya misalkan atau lecet maka si A ini cukup dia minta ganti datang kepada orang yang rusak baik-baik eh, mas atau bapak ya atau mbak ya atau ibu kenapa ibu ngurusak, dan gitu itu nggak boleh ya dan karena barang saya rusak saya minta gantinya nah ini nah kemudian kalau diganti alhamdulillah kalau tidak diganti bisa diajukan kepada ke pengadilan ya ini cara menempuh yang sangat baik ya kita harus menahan diri. Ya, cuma ini sebagian kita berat ya lakukannya. Banyak di antara kita ketika barangnya kita, barang dikusap, ya, gelap pikiran, ya, kemudian kita merusak barang orang tersebut juga. Ya. Subhanallah, ajaran Islam ini sesungguhnya luar biasa. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang memudaratkan. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang memudaratkan. Hmm. Rumah kita, misalkan na'udzubillah ya, dilempar. Hmm? Nah, kita jangan lempar rumah orang itu. Ya, cukup kita minta ganti rugi, kaca yang pecah, ganti rugi. Ya, kalau nggak mau ganti rugi, ya kita ajukan ke pengadilan supaya ditentukan, supaya dia mengeluarkan biaya ya sesuai dengan kerusakan yang ada. Hmm, nggak boleh kita kemudian cari batu juga <laughs> lempar kacanya. Ah ini. Subhanallah ya. Ini contoh yang pertama. La dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Tidak boleh e, melakukan sesuatu yang membahayakan, memudaratkan. Hmm, enak kalau kita hidup di atas kaidah ini enak hidup di atas kaidah ini enak. Dan kita berusaha terus jangan marah. Berusaha jangan marah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berkata ketika ada yang minta wasiat nasihat kepada Rasulullah SAW, sini Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam menjawab la taubat jangan marah farad dan miraran la taubat Rasul mengulang-ulang beberapa kali bilang jangan marah ya? subhanallah tapi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ajaran Islam kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Ajaran Islam sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi, ya. Jadi saya teringat sebuah cerita ya di daerah Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah ada seseorang dia naik mobil kemudian ternyata ada yang nabrak ada yang nabrak keserempet mobilnya berhenti semua dua-duanya berhenti <clears throat> yang ditabrak marah-marah ya marah-marah lupa dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah marah janganlah marah ya kita semua kadang-kadang memang lupa banyak di antara kita lupa ya Artinya jangan mudah terpancing dan jangan mudah marah. Ketika marah, dia keluar. Apa yang dia keluarkan? Dia keluarkan pentungan. Ya, dia keluarkan pentungan besar kayu dipentung. Itu mobilnya. <laughs> Hmm? Ketika dia keluarkan pentungan itu, yang nabraknya keluar, dia bawa pistol, tembak kepalanya. Akhirnya apa? Meninggal. Ya, meninggal. Eh, coba kalau misalkan tidak marah, ya, ya itu bisa mudaratnya bisa tidak besar seperti itu. Ya. Jadi kita hendaknya memiliki akal, ya, dan kita hendaknya eh, bersikap dengan sikap yang baik, berjalan di atas apa yang Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam itu sampaikan dan apa yang dinasihatkan oleh para ulama. dororo wala Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua disebutkan oleh eh, penulis di sini oleh penulis seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain. Jadi ada seseorang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya untuk ditanami apa? Padi atau tanaman lainnya. Kemudian habis masa sewa. Jadi habis masa sewanya. Padahal padi masih belum uh, waktunya untuk dipanen. Ya. Jadi masih belum bisa dipanen, tapi masa panennya sudah habis. Ya. Nah, ini kan kalau sudah habis masa panennya berarti sudah selesai kontraknya dan harus e, diselesaikan. Ya. Tapi kalau misalkan selesai nggak bisa panen dan akan terjadi mutol Ya. Si yang menyewa sudah mengeluarkan biaya besar ya untuk menanam padi tersebut ya dan modalnya habis banyak ya. Kalau misalkan dibabat atau dibakar karena memang sudah waktu e, waktunya habis maka akan timbul kerusakan yang tidak ada tidak ada bisa diambil panennya dan modalnya habis. Nah, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai ya di sini Akhuna Ustadz Ahmad Sabik berkata, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Ya. Nah, itu. Nah, jadi si yang menyewa membawa eh, membayar sewa tambahan. Membayar sewa tambahan. Ini demi menghilangkan kemudaratan kalau tanaman harus dipanen sebelum waktunya. Ini masuk dalam kaidah la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh lakukan perbuatan yang mudarat, membahayakan. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh berikutnya. Haram merokok. Kenapa? Karena membahayakan diri ya, dan membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Hmm. Jadi rokok masuk dalam hal yang membahayakan. Semua dokter itu sepakat bahwa rokok itu membahayakan. La, uh, kalau kita lihat hadis ini la darar wa la dirar atau kaidah la darar wa la dirar la darar wa la dirar tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan masuk di dalamnya adalah rokok ya ini merupakan hak jiwa kita ya orang yang merokok sedang memasukkan racun ke dalam tubuhnya ya kemudian dia bisa membahayakan orang lain membahayakan keluarganya istrinya anak-anaknya kalau merokoknya di rumah ya kemudian kalau ngerokoknya di jalan di angkot di mobil itu membahayakan orang lain karena mereka juga menghisap racun tersebut. Dia melakukan perbuatan yang berdosa di sini, ganggu. Bahkan kasihan kalau ada orang yang tidak suka bau rokok ditambah atau plus orang tersebut sakit ini nafas, eh? oh ini sudah berdosa ya, nggak boleh, ya. La dororo wala diror. Tidak ada atau tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan. Berikutnya. Berikutnya dicontohkan oleh penulis ya, D untuk pemerintah. Ya. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimpor barang dari luar negeri kalau hal itu bisa membahayakan perekonomian dalam negeri. Jadi bagi pemerintah larang, cegah. Ya, sebagian orang impor barang dari luar negeri, ya, impor barang dari luar negeri, barang dari dalam, dalam negerinya hancur. Maka perekonomian dalam negeri hancur nih. Maka bagi pemerintah untuk melarang impor tersebut. Untuk melarang impor tersebut karena memudaratkan. Menggunakan kaidah la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan. Atau sebaliknya. yakni pemerintah boleh melarang ekspor. Ekspor barang ke luar negeri kalau barang tersebut itu sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri dan tidak mencukupi pendudukan e, kebutuhan penduduk negeri. Jadi barangnya sedikit. Penduduk negeri nggak bisa menikmatinya. Kemudian diekspor ke luar negeri. Maka boleh bagi pemerintah untuk larang. Ini perlu diingat oleh siapapun kita ya untuk memperhatikan masalah ini. Nah, karena kemaslahatan yang berhak mendapatkan maslahat <clears throat> adalah orang yang tinggal di negeri tersebut. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, contoh yang kelima, ya, dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena itu membahayakan mereka. Ya. Jadi nggak boleh nimbun makanan atau nimbun e, benda ya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti nimbun bensin misalkan ya ketika masyarakat butuh kemudian dinaikkan harganya jadi tinggi ya jadi bahan bakar atau nimbun makanan-makanan ya nimbun bahan pokok ya dan seterusnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Islam melarang itu. La darara wa la Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan, membahayakan, mencelakakan orang lain, membuat orang lain jadi susah. Tidak boleh. Ya. Kemudian berikutnya <clears throat> eh, ketika seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari. Misalkan salah satu di, di antara kita minta kepada orang tukang kayu, tolong buatkan lemari untuk rak buku atau untuk pakaian, ya. Kemudian sudah selesai maka wajib dia terima, ya. Sebagaimana ya, sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau tidak diterima, ini akan memudaratkan siapa? memudaratkan tukang kayu tersebut yang sudah beli kayu kan kemudian capek bikin hmm? kemudian nggak semua orang punya uh, <clears throat> selera yang sama dalam pesanan ya oleh karena itu harus bertanggung jawab bagi yang memesan jangan sampai ah saya nggak mau nggak nerima ini ya karena dilihat misalnya ada uh, apa namanya Eh, sesuatu yang tidak bisa diterima eh, karena misalkan ah yang jualnya misalkan tukang kayunya misalkan dari daerah yang saya nggak suka misalkan ini nggak benar ini nggak benar ya. beda kecil kalau ada cacat ya, ini lain lagi baik <clears throat> ini beberapa contoh dari contoh kaidah la doror wala dirar uh, banyak sekali contohnya banyak sekali contohnya. Semua hal yang memudaratkan tidak boleh. Dilarang hukumnya. Ya. Dan kaidah ini sangatlah besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kaidah sebagian daripada agama kita. Kaidah ini labara wa dirar sebagian atau separuh dari agama kita. Karena apa? Agama kita dibangun di atas dua hal. Mendatangkan maslahat dan menolak mudarat sebagaimana perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi ya ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi ya atau perkataan Syekh Sa'di e, agama itu terbangun ya di atas kemaslahatan fi jalbiha dalam mendatangkan kemaslahatan wad dar'i lil qaba'ihi dan mencegah semua hal yang buruk, hal yang mencelakakan, hal yang mudarat, yang membahagiakan, yang tidak menyenangkan. Jadi agama Islam ini mendatangkan semua maslahat, menolak semua mudarat. Oleh karena itu, kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat, ini setengah dari agama kita. Setengah dari agama kita dalam hadis ini. Dalam kaidah yang mulia ini kaidah yang agung la darara wala dirar tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat ya apapun bentuknya oh, contohnya banyak sekali contohnya banyak sekali semua hal yang mudarat nggak boleh semua hal yang mudarat nggak boleh bisa dikiaskan bisa dikiaskan ya e, pemirsa semuanya juga bisa memberikan contoh <clears throat> ya para pendengar bisa memberikan contoh Ya, contoh yang lain misalkan di jalan anak-anak muda ya, naik motor, naik mobil, ugal-ugalan. Ya, ugal-ugalan. Ini haram dalam Islam. Apakah ini tidak haram? Haram ya ikhwan. Haram. Ya, nggak boleh kita ugal-ugalan. Karena apa? Mencelakakan dia dan mencelakakan orang lain. Ya. Ugal-ugalan di jalan naik motor, naik uh, mobil, haram hukumnya. Ya Contoh yang lain eh, Kenal pot yang digedekan, kemudian suaranya besar dan bising. Ya, ini mudaratkan siapa? Mudaratkan orang yang lewat, mudaratkan manusia yang sedang istirahat, kan? Suaranya bising, memek memekakkan eh, telinga, ya, ngagetin orang. Ini boleh? Nggak boleh. Haram hukum dalam Islam. Haram hukumnya ini. Tapi sebagian orang yang hatinya sakit senang, Senang kalau orang itu kaget. <laughs> orang kalau kaget itu senang. La haula wala quwata illa billah. Ini orang hatinya sakit. Ya. Orang hatinya sakit. Dalam Islam la darara wala dirar. La darara wala dirar. Dan banyak contoh yang lain. Main pesat, main pesatan, petasan. Main petasan, ya. Ini juga kalau eh, ini mudaratkan orang, haram hukumnya. Mudaratkan dirinya sendiri, mudaratkan orang lain. Kan orang kaget, apalagi di malam hari, nggak bisa tidur, dan seterusnya. Dan seterusnya. Banyak. Bisa dicontohkan. Jadi semua hal yang mudarat masuk ke dalam kaidah ini. Semua hal yang membahayakan, semua hal yang tidak menyenangkan, tidak ini membahayakan, memudaratkan, ya, hukumnya haram baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya. Kemudian penulis Hafizullah Ta'ala menyebutkan cabang-cabang kaidah ada lima cabang kaidah tapi kita tidak bahas ini ya e, mungkin kita bahas sedikit saja Anda sebutkan kaidah pertama ad-dararu yudfa'u biqadril imkan sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya ini masuk juga dalam kaidah la darara wala dirar Kemudian yang kedua ad-dararu yuzal, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Ya. Kemudian kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Contohnya misalkan ada orang ya yang dipaksa membunuh orang lain. Kalau dia tidak membunuh orang tersebut, dia dibunuh. Ah, boleh nggak bagi dia membunuh orang tersebut? Hukumnya tidak boleh. Karena apa? Ad-dararu la yuzalu bimithlih. Artinya sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Ya. Karena apa? Karena mudarat yang timbul sepadan dengan mudarat yang uh, sekarang. Ya, orang dipaksa ente bunuh si fulan. Kalau enggak, saya bunuh ente misalkan. Saya bunuh Anda. Maka enggak boleh bunuh orang tersebut karena kemudaratannya sama ya kemudaratannya sama mm -mm. kemudian kaidah yang keempat إذا تعارض مفسدتان رؤي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan maka harus dihilangkan mudarat yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudarat yang paling yang paling uh, kecil ya Dalilnya bisa dilihat di surat Al-Kahfi dari ayat 71 sampai 70 eh sampai 81 tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama Nabi Khidir di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam eh, berguru kepada Nabi Khidir. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu an anha ya eh, eh kata Rasul dalam hadis e, riwayat Bukhari Muslim, "Alam tara anna qaumaki lamma banau lamma banau al-Ka'bata iktasaru an qawaidi Ibrahim." Ya, artinya tidakkah engkau mengetahui bahwa kaum kaummu, ya. Ini kaum Quraisy ketika membangun Ka'bah kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Kemudian fakultu ya Rasulullah ala tarudduha ala qawaidi Ibrahim kata Aisyah ya Rasulullah tidakkah kau kembalikan bangunannya seperti pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Rasulullah SAW berkata laula hidsanu qaumiki bil kufri la fa'altu kata Rasulullah SAW seandainya bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran saya aku akan lakukan ya jadi uh, ini dalil bagi kaidah yang tadi saya sebutkan dari cabang kaidah la darar wala dirar ya di mana <clears throat> sisi pengambilan dalilnya ketika berbenturan eh, apa namanya benturan antara salahnya bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ya dengan mafsadah fitnah yang akan muncul jadi mafsadah fitnah yang akan muncul seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam membongkar Ka'bah ya. Padahal orang-orang Quraisy masih e, baru masuk Islam tentunya, maka beliau membiarkan Ka'bah tersebut ya e, apa adanya karena mafsadahnya lebih lebih kecil. Nah, jadi Rasulullah SAW memperhatikan manusia di sini, memperhatikan manusia di sini. Oleh karena itu, ya kurang tepat bagi pendapat sebagian orang yang mengatakan gak, gak penting melihat perasaan manusia, gak penting pandangan manusia. Ya. Ini bisa benar, bisa salah kalimat ini. Karena Rasul pun yang mulia alaihi salatu wasalam lihat ya itu memperhatikan orang lain, bukan manusia ketika mereka masih belum siap ya. ya di Ka'bah itu kan benernya adalah dibangun oleh pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tetapi oleh kaum Quraisy bangunannya tidak seperti itu. Nabi SAW tahu dan Nabi SAW karena melihat manusia masih baru masuk Islam tidak merubah Ka'bah tersebut. Karena kalau merubah Ka'bah tersebut dan merobohkannya kemudian dibangun seperti Kuwait Nabi Ibrahim karena mereka baru masuk Islam, nanti timbul fitnah. Timbul fitnahnya apa? Lihat eh, ya. Nabi Muhammad merobohkan Ka'bah nanti dan seterusnya. Timbul fitnah, timbul fitnah yang lebih besar daripada mendiamkannya. Jadi segala sesuatu kita harus dengan ilmu dan harus cermat sekali, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Berikutnya kaidah yang kelima, darul mafasidi awla min jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan ya jadi menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wala tasubbu alladziina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin surat Al-An'am ayat 108 dan janganlah kamu memaki sembahan sesembahan yang mereka sembah selain Allah janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Saya tanya, sembahan selain Allah, sesembahan selain Allah, hak atau batil? Batil tentunya jawabannya. Batil. Boleh kita mencela. Boleh, boleh hukum asalnya. Tetapi ketika nanti Allah Rob kita ya dicela dengan sebab kita mencela Tuhan-Tuhan mereka dan ini merupakan kemudaratan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencela tuhan-tuhan mereka. Karena apa? Nantinya Allah enggak punya salah dicela. Allah Rabbuna Al-Azim yang besar ya, yang eh, munazzah an kulli naqsin ya, yang disucikan dari semua kekurangan dicela oleh makhluk-makhluk yang khabith makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang hina oleh manusia yang hina. Ya, karena apa perbuatan kita mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mudarat yang besar oleh karena itu nggak boleh kita eh, melihat karena ada masalahnya mencela kemudian kita celak akhirnya apa Tuhan kita dicela Rob kita dicela la haula wala quwata illa billah nggak boleh seperti ini oleh karena itu eh, mencela itu jangan kita lakukan mencela orang eh, mencela nama orang diganti-ganti ya diganti dengan namanya fulan diganti fulanah misalkan ya namanya eh, Budi jadi Bodoh misalkan ya namanya eh, Jono jadi eh, Jonoton misalkan boleh ganti orang nggak boleh celah-celah akhi bukan sikap muslim mencela itu ya, siapapun kita nggak boleh celah ya dan, dan diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela buta enggak boleh hukumnya, ya. Oleh karena itu tahan lisan kita, tahan tulisan kita, enggak boleh kita cela-cela orang. Ya, tidak boleh. E, karena hukumnya haram. Nabi tidak bukan pencela dan seterusnya. E, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. semuanya kau ini sangat besar, sangat sangat besar sekali. Ya, dan eh, kita butuh terus mempelajarinya dan banyak sekali contoh-contohnya ya saya, eh, saya lihat beberapa kitab tentang masalah kaidah-kaidah yang kita bahas ini banyak sekali contohnya dan luar biasa penjelasan dari ulama tapi makomnya kita sangat eh, sempit, tidak bisa kita jelaskan dan tidak bisa kita baca semua. malah yudraku la yudraku artinya sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, tidak bisa kita tinggalkan semuanya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan lagi kepada aku Ihsan. Baik. Jazakallah khair kami sampaikan kepada yang Abu Ya'la Qurnaidi yang sihafizahullah ta'ala atas penjelasan dan syarah dari kaidah yang sangat besar la darar wa la dirara yang diambil dan merujuk kepada pembahasan kitab kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh Ustaz Al-Ustaz Ahmad Sadik bin Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullah Ta'ala Mendengar dan pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung Anda ingin memperdalam materi dan bertanya terkait dengan tema kita pagi ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 Silahkan dan layanan pesan singkat di 0819896543 Kita angkat via telepon terlebih dahulu Silahkan. Halo Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Santi di Riau. Silakan Ibu Santi. Iya, minta uh, uh, nasihatnya Ustaz. Nah. Bagaimana sikap kepada ibu tiri kita ya Ustaz? Kadang-kadang eh, sikap dari kepada awal, ibu tiri? Iya. Baik. Ya, kadang-kadang dari awal niat kita baik, nanti di tengah jalan Hmm. Melenceng lagi kalau ingat waktu kita kecil dulu bagaimana itu Gustad. Hmm. Masya Allah, taib. Iya. Jadi ya apa sering eh, ke amarah itu muncul gitu kadang-kadang kita udah berusaha untuk menghindarkan jangan jangan marah jangan dendam tapi selalu saja ah biarin aja selalu gitu hati kita itu gitu bagaimana hmm. Eh, sikap kita terhadap ibu tiri kita ya Ustaz uh, Assalamualaikum terima kasih Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair ya Iya iya iya Masya Allah terima kasih pertanyaannya untuk ibu yang bertanya ibu dari mana tadi dari Riau ya Taib memang uh, orang yang pernah disakiti oleh orang lain memang dia merasa sakit, dia yang merasakan itu susah ya. Kita semua pasti sakit. Kita semua ketika disakiti sama orang merasa sakit ya. Tetapi ajaran Islam, ajaran Islam kita ya, Al-Qur'an dan hadis ya, itu mendorong kita dan membimbing kita kepada sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Ya kita berusaha ibu ya untuk memaafkan ibu maafkan ibu tiri ibu ya lihat Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni orang yang memaafkan ya jadi falyafu wal yasfahu kata Allah hendaknya mereka apa memaafkan maukah apakah kalian suka Allah memaaf, mem mengampuni dosa kalian nah, jadi kalau seseorang memaafkan orang lain, balasannya apa? Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Akan menyayangi orang tersebut, merahmati orang tersebut. Ya, dan tentunya Allah akan masukkan dalam surganya. Ini balasan orang yang bisa memaafkan orang lain, ya. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para nabi. Ya, di antara Nabi, Nabi Yusuf salatu disakiti oleh uh, keluarganya, yakni saudara-saudaranya. Ya. Tetapi subhanallah, Nabi Yusuf memaafkan mereka. Ketika memaafkan, semakin tinggi kan kedudukan orang itu. Ya. Jadi uh, berusaha ibu untuk memaafkan. Kalau misalkan ada sakit wajar, hati namanya hati manusia kan, ada sakit wajar. Tetapi eh, jangan diteruskan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu untuk memaafkan ibu tiri dan mudah-mudahan hidup ibu lebih bahagia lagi dan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah Subhanahu wa taala cintai ibu dan ampuni dosa ibu dan dosa kita semua. Nah, Allah alam suam. <coughs> Jazakallah khairan Ibu Santi barakallahu fiik dan semoga Allah memberikan kebaikan kemudahan kepada ibu dan keluarga. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silahkan di line telepon 6543. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa? Jakarta. Ya, silakan ya, Ma. Uh, yeah. uh, iya. eh, begini Pak Ustadz, uh. bagaimana menyikapi pada saat kita baru beberapa tahun mengenal sunnah itu, kemudian kita hijrah dalam hmm. arti kita meninggalkan teman-teman yang memang itu tidak sepa, uh, tidak sesuai dengan uh, eh, manhaj kita bahwa kita mm-hmm. kita hijrah tapi teman ini justru seuzon sama kita mm-hmm. uh, merasa bahwa menjauhi diri gitu loh mm-hmm. bagaimana kita menyikapi hal ini Pak ustadz mm-hmm. Taufik Terima kasih atas masukannya ya <clears throat> pertanyaannya eh, memang ini juga merupakan dilema <clears throat> dilema ya bagi kita semua di zaman gurbah tentunya ya Islam badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatuwa lil ghuraba Islam dimulai dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya tapi Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam berkata, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Jadi, orang-orang yang memegang Islamnya, ya, memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan Islam, sebagaimana Islam yang dibawa, yang dicontoh oleh Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini di zaman sekarang ini terasa asing, ya, karena banyak di antara saudara kita yang jauh dari pemahaman yang benar, jauh dari Al-Quran dan tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak aneh, jarang mereka memegang buku-buku hadis. Jarang mereka membaca Al-Quran. Yang mereka baca adalah koran, ya, yang masuk ke kepala mereka informasi-informasi dari televisi yang jauh dari Quran atau informasi-informasi dari orang-orang yang jauh dari Al-Quran sehingga cara pandang dan cara hidupnya tentunya ada perbedaan dengan cara pandang dan eh, prinsip-prinsip e, Islam. Baik. Ketika seseorang mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian dia ingin mengamalkan sunnah tersebut. Ya. Dia ingin uh, hidup bahagia dengan sunnah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang uh, jelek. Ya. Perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggap baik tapi ternyata menurut sunnah jelek. Ya. Dan itu banyak. Itu banyak. Ya banyak. E, maka dilihat, dilihat. Kalau misalkan seseorang ya dia mengamalkan sunnah, menegakkan sunnah, ya, dan dia tidak sengaja, artinya dia memang tidak ingin uzlah, artinya menyendiri, ya, menyendiri terus mm, ngurung diri di rumah, atau seperti sebagian orang e, sufi yang menyendiri sudah nggak mau bergaul sama masyarakat ya. ya. maka ini kurang tepat ya tapi kalau misalkan dia tetap tapi dalam batas-batas syariat dalam batas-batas syariat ya, yang sesuai dengan contoh Rasul dia tegas dia berjalan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prinsipnya dia seperti itu. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Prinsipnya. Ya. Kemudian ternyata ada orang yang bilang sombong. Kemudian eksklusif gitu ya. Terus eh, maunya misalkan ngerti sendiri Ya gitu. Kan orang kadang-kadang tuduhan macam-macam ya itu tuduhannya kadang-kadang eh bukan kadang-kadang tuduhannya tidak benar. Ya, tuduhannya tidak benar. Maka bagi orang seperti ini tidak ada lain kecuali bersabar. Tidak ada kata lain kecuali hendaknya ber, bersabar, ya, bersabar. Karena ketika ilmu datang, ketika ilmu datang, sesuatu yang sangat wajar orang-orang yang bodoh merasa aneh. Kaget. Kok berubah? Kan gitu. Kok berubah? Kok lain? Hah? Karena dia sudah mendapatkan ilmu. Ya. Tidak aneh. Lihat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh di, jauh sebelum kita kan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika eh, belum mendapatkan wahyu, ya disanjung, dipuja, dipuji oleh masyarakat Quraisy bahkan disematkan dengan gelar yang sangat-sangat besar. Rasul disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Bahkan mereka bilang ma jarrabna alayka kadziban qat. Salah satu dari mereka bilang seperti itu pamannya Nabi. Eh, eh, eh, mereka bilang, kabilah kabilah itu bilang ma jarrabna alayka kadziban qat. Ya, kami nggak pernah melihat Anda berdusta sama sekali. Nah itu. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah dengan dakwah yang benar, datang ya, menyampaikan ilmu, eh, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya, Nabi ditolak, kemudian Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, dikatai macam-macam. Juga pengikutnya yang baik-baik ya, dari sahabat Rasulullah SAW juga seperti itu. Oleh karena itu ketika ilmu datang pada sebuah tempat, maka kita harus siap sebenarnya. Ini tabiat yang jarang diketahui oleh kita semua. Ya. Ilmu datang, orang punya, punya pengetahuan itu ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah. Orang yang ngerti Al-Quran dan Sunnah, dia akan kaget. Mending kalau kagetnya itu diam, atau dia bertanya kemudian belajar. Tapi kalau kagetnya dengan perbuatan, jadinya membenci, nuduh, macam-macam, dan seterusnya. Ini yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Karena perseteruan di antara al-haq dan al-batil akan senantiasa ada. Perseteruan antara al-Islam, dan kafir, kemudian syirik, at-tauhid wa syirik, antara kemunafikan dan keimanan, antara kebaikan dan keburukan di atas muka bumi ini terus berlangsung antara pembela al-haq dan pembela kebatilan terus berlangsung. Jangan aneh, ya kan? Jangan aneh. Di akhirat kelak juga cuma ada dua. Ada maghfirah dari Allah dan eh, ridwan, rahmat Allah, ada azab. Dan Allah juga habarkan dalam Al-Qur'an fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada dua kelompok besar, kelompok satu di surga, kelompok satu di neraka. Kita tinggal pilih yang mana. Nah gitu. Tetapi boleh ingat, bahwa ketika kita mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita hidupkan, kita amalkan, setelah kita pahami tentunya dengan baik dan terus kita berusaha dakwahi manusia dan mencontoh contoh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dan bergaul dengan masyarakat dengan dengan bermuamalah dengan baik bermuamalah dengan baik adapun ya adapun eh, kerikil-kerikil yang menghalangi yaitu sesuatu yang memang wajar yang harus kita hadapi dan kita harus bersabar menghadapinya wallahu alam bisawab oleh karena itu ibu yang tadi uh, bertanya maka bersabar bersabar dan uh, terus pegang din Islam dan terus uh, tunjukkan akhlak yang mulia ya tunjukkan akhlak yang mulia jangan sampai kawan-kawan yang belum tahu. Mungkin mereka karena belum tahu ya. Mungkin mereka karena belum tahu, oleh karena disampaikan, disampaikan dengan baik-baik, sampaikan eh, sunnah yang benar. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan hidayah seperti ibu mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan kenikmatan seperti ibu mendapatkan kenikmatan sunnah. Wallahu a'lam Nah. Khalas wala misal. Jazakumullah khairan satu. Baik, pesan kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal kewajiban kita mentaati kedua orang tua dan nah. ketika kita baru mengenal sunnah, kemudian orang tua terlebih dahulu telah menyekolahkan kita di sebuah fakultas kuliah yang memang banyak sekali uh, kemudaratan di ya. antaranya ikhtilat dan juga uh, pembahasan atau uh, jurusan yang saya ambil tidak uh, agama gitu. Kan iya. tetapi ketika saya ingin keluar takut uh, takut membawa kepada kemudaratan yang lain yaitu mengecewakan kedua orang tua dan hmm. kewajiban mentaati kedua orang tua yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ketika terkumpul dua modal ini mana yang seharusnya saya lakukan jazakallahu khair. Nah, nah. Uh, antum bisa diskusi sama kedua orang tua kan? Kasih pengertian ya orang tua bahwa yang terbaik untuk antum itu antum sebutkan nah, begini begini dan begitu kan gitu kemudian tentang uh, kemudaratan kemudaratan yang antum hadapi ya diskusikan baik-baik ya itu yang bisa anda sarankan ya karena uh, anda tidak tahu tentang kekuatan antum ya kalau misalkan berada di tengah-tengah orang yang uh, misalkan tidak baik bisa nanti terbawa kepada keburukan dan seterusnya. Jadi diskusikan baik-baik dengan orang tua. Nah, itu saja yang bisa Anda jawab dari pertanyaan yang ketiga ini ya. Allah alam hmm. Jazakallah khair Hafizat. Baik, pendengar dan pemirsa TV ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai ya. ikhtitam saya silakan. Jazakallah khairan. Nah, e, itu saja barangkali yang bisa kita bahas ya dalam kesempatan yang mulia ini kaidah la dharara wala dirar. Artinya tidak ada atau tidak boleh kita melakukan perbuatan yang membahayakan ya karena e, kemudaratan itu tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Rasulnya yang mulia alaihi assalatu wassalam mudah-mudahan pembahasan kita di kesempatan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan kepada semuanya dan terima kasih kepada akhuna Ihsan hafizahullah taala yang telah menemani kita semua Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, thayyibah, umur yang panjang dan ketaatan. Dan mudah-mudahan kita semua juga seperti itu. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.